الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Semoga apa yang telah bisa baca daripada kita dan bisa kita syarah sekuat yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat dari keteguhan kita dalam memahami makna tauhid, memahami kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga hidup kita daripada jebakan-jebakan yang terbijakkan oleh syaitan terutama jebakan-jebakan syirik yang paling berbahaya dan saya selalu mengulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu tauhid. Dan bentuk daripada salah satu bentuk dari kemudahan yang Allah berikan adalah bahwa kitab-kitab tauhid selalu kecil-kecil dan tidak berjilid. Semua itu bagian daripada rahmat Allah Tabaraka wa taala agar kita bisa memilikinya, menguasainya, membacanya. Karena apabila kita lihat di ilmu Islam yang lainnya maka kita melihat bukunya tebal-tebal berjilid-jilid namun kita lihat ilmu tauhid jarang sekali yang berjilid jarang ada tapi jarang menunjukkan bahwa Allah telah memudahkannya untuk kita oleh karena itu anjuran kita kepada ikhwan dan akhwat yang hadir kaum muslimin dan muslimat kuasai miliki baca supaya terjauh kita daripada kesyirikan. Baik, <clears throat> waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan kepada ikhwan yang hadir mau menuliskannya dalam kertas atau pertanyaan secara langsung kita persilahkan. Pertanyaan pertama, saya punya suami yang jarang sholat, berbicara suka kasar dan selalu berprasangka buruk dan pendendam. Pertanyaannya bagaimana kiat-kiat saya untuk menyadarkannya? Pertanyaan kedua, saya suka curhat dengan saudara perempuan saya. Dia memberikan masukan untuk bersabar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya menjadi lebih tenang. Apakah boleh tindakan saya itu Ustaz? tentang masalah salat ini sangat penting sekali. Karena dua pendapat para ulama tentang orang yang tidak sholat. Pendapat pertama melakukan dosa besar yang sangat besar dengan syarat dia tidak merasa halal meninggalkan salat. Kalau dia merasa halal meninggalkan salat, dia jatuh ke dalam kekufuran. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Meninggalkan sholat adalah haram. Apabila dia halalkan untuk dirinya meninggalkan sholat, maka dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Itu berbahaya. Maksudnya di sini adalah sebagian pendapat ulama mengatakan itu itu adalah dosa besar. Apabila orang yang tidak sholat dalam hatinya, oh, saya telah berdosa, meninggalkan sholat. Namun di pendapat yang kedua, Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun satu buah sholat, tapi dengan sengaja dia kafir keluar dari agama Islam. Saking bahayanya, tidak ada pendapat, tidak ada dosa yang meninggalkannya, tidak ada sebuah ibadah yang meninggalkannya. Pendapat ulama seperti ini kafir kecuali sholat saja. Ada dua pendapat sebagian mengatakan dosa besar yang sangat besar, sebagian mengeluarkan dari Islam, melebihi sholat. Hanya sholat yang sampai jenjang yang seperti ini. Oleh karena itu ibu harus ya oleh karena itu kepada ibu yang bertanya silahkan mencari buku-buku tentang hukum meninggalkan sholat hukum meninggalkan sholat dan hadiahkan kepada kepada suami yang kita cintai. Hadiahkan kepada mereka. Dan carikan kaset-kaset berhubungan tentang masalah salat, hukum meninggalkan salat, lalu berikan kepadanya. Berikan sebuah cara supaya dia bisa mendengarkannya. Dan itu bahaya besar yang sedang sedang menunya apabila dia tidak salat. Adapun yang lain itu lebih ringan daripada tidak salat. Di sini disebutkan suka bicara kasar, berprasangka buruk dan mempunyai sifat pendendam. Pertanyaannya bagaimana kiat-kiat saya untuk menyadarkannya? Kita sebagai seorang manusia, kita hanya bisa memberikan nasihat. Apa yang bisa kita lakukan lebih daripada itu? Para nabi dan para rasul pun tidak bisa berbuat lebih daripada memberikan nasihat. Wa ma alaina illal balagul mubin. Wa ma alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Tidak ada kewajiban wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Maka kewajiban kita di sini adalah menyampaikan, memberikan nasihat, menyampaikannya kepada dia tentang hal-hal yang seperti ini. Selalu kita katakan bahwa apabila orang yang di atas kita orang yang di atas kita seperti orang tua, suami, kakak dan yang lainnya kalau orang seperti itu orang yang bisa diajak untuk berdiskusi, berdiskusi, dan dia orangnya tidak uh, tidak selalu mempertahankan pendapatnya dan tidak peduli kepada pendapat orang. Ada orang yang tidak mau dinasihati, tidak mau diajak diskusi, tidak bisa diajak diskusi. Setiap diskusi dia hasil akhirnya selalu bantah-bantahan saja yang ada dan tidak ada keinginan untuk ingin berdiskusi dan tidak mau dia dinasihati oleh adiknya, oleh anaknya, oleh istrinya. Kalau orangnya seperti itu, maka orangnya seperti tadi tidak mau bisa diajak diskusi, maka cara menasihatinya dengan buku, dengan majalah, dengan kaset, dengan mengajaknya pergi pengajian, bukan dari kita menasihatinya. Carikan orang lain yang bisa menasihati. Atau kalau dia punya paman yang dia segani, kepada paman itu kita katakan agar paman itu menasihati dia. Tapi kalau sang suami, sang orang tua, kakak bisa diajak diskusi dan dia bisa menerima orang-orang yang menasihatinya, maka caranya adalah dengan cara berdiskusi. Adapun curhat yang dilakukan kepada saudara perempuan kita untuk minta dia memberikan kalimat untuk bisa menyabarkan kita dan juga solusi. Jangan hanya sekedar curhat, tapi minta solusi, minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Di samping nasihat untuk untuk bersabar, yang harus diminta juga adalah nasihat untuk solusi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jadikan teman saudara perempuan kita itu adalah tempat menyimpan rahasia sekaligus tempat untuk berdiskusi mencari solusi. Itu tidak apa-apa. Namun sekedar curhat saja itu tidak boleh. Ya. Wallahu taala. Ustadz, di mana intinya orang-orang Syiah sampai memburukkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Intinya adalah asal usul asal usul keberadaan Syiah itu dari orang yang tidak suka kepada sahabat Rasulullah <clears throat> Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal usulnya dari sana, sehingga mereka kemudian membuat makar untuk umat Islam. Mereka membuat makar untuk umat Islam dengan cara menanamkan kecintaan yang berlebihan kepada alul bait kepada alul bait keluarga Rasulullah SAW lalu membuat cerita dusta tentang para sahabat Rasulullah SAW dan mereka menemukan sejarah yang bisa mereka putar balik dan mereka membuat cerita-cerita yang mereka karang akan keburukan dan kejahatan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya adalah Syiah adalah hasil dari musuh Islam yang ingin membentuk sebuah pemahaman yang bertolak belakang dengan agama Islam. Kalau kita membaca para buku para ulama tentang asal usul Syiah, mereka mengatakan bahwa Syiah itu hasil buah pikiran daripada Abdullah bin Sabah dan Allah bin Sabah dia adalah orang Yahudi yang masuk barisan umat Islam untuk mengacau. Itu intinya. Kalau intinya di situ. Wallahu ta'ala. Nah. Bagaimana caranya bertaubat agar minta taubat yang bagus kepada Allah Taala? Ada dua hal yang harus kita ketahui di sini. Pertama, taubat yang kedua minta ampun dari dosa yang kita tidak tahu. Yang pertama taubat. Yang kedua minta ampun dari dosa yang kita tidak tahu. Kita telah melakukannya. Ya. Karena dua ini ber, berbeda ya. Ini dua hal yang berbeda. Pertama taubat. Kalau taubat itu adalah untuk sesuatu yang jelas-jelas kita lakukan salah. Itu taubat. Bagaimana caranya? Asal terpenuhi tiga poin itu tobat. Poin yang pertama, sesali kesalahan yang telah kita lakukan. Harus ada menyesal di dalam jiwa. Yang kedua, tinggalkan pekerjaan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Apabila tiga ini telah terpenuhi, maka itu adalah taubat. Maka taubat itu adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ya, sesuatu yang sudah kita kerjakan. Adapun meminta dan berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Maka Nabi saw mengajarkan doanya. Allahumma inni a'udzubika min an ushrika min an ushrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adz-dzambi alladzi la a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam ya Allah aku berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku tahu dan aku berlindung juga kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tahu maka ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita beristighfar daripada dosa syirik yang kita tidak tahu. Mungkin ter terlaksana atau yang lainnya, tapi ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi antara bertobat daripada dosa yang pernah kita lakukan dengan mohon ampunan kepada Allah atas dosa yang tidak kita ketahui itu berbeda. Kalau kita tidak tahu, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan sebaik-baik istighfar adalah doa istighfar, sayyidul istighfar. Itu sebaik-baik istighfar. Kata Rasulullah SAW, sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, A'udzu bika min syarri ma qana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا itu adalah sayyidul istighfar penghulunya istighfar ini istighfar yang paling bagus Allahumma anta rabbi ya Allah engkau adalah Rabbku yang telah menciptakanku yang telah memberi aku rezeki yang telah memberikan aku kehidupan La ilaha illa anta kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bertauhid. La ilaha illa. Aku akui bahwa tidak ada yang tahu di secara kecuali engkau. tadi wa ana abdu. Engkau telah ciptakan aku dan aku mengaku bahwa aku adalah hamba Ciptaanmu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika Dan aku akan berjanji untuk selalu patuh dengan janji-janji yang telah aku ikrarkan untuk menjadi seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tu sebatas yang aku sanggup. A'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri ma Aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh kesalahan yang pernah kulakukan. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku mohon perlindungan darimu dari seluruh kesalahan yang pernah kulakukan. Abu ulaka binyamatika alayya. Aku bersaksi dan aku mengakui seluruh nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dan aku mengakui akan dosa dan kesalahanku kepadamu. Fakirli, ampunkan aku ya Allah. Fa Inna la yaghfiru illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali dirimu. Ini adalah sayyidul istighfar. Ini penghulu seluruh istighfar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya kalau nanti bapaknya meninggal nanti kuburkan bersama ibumu dalam kurung satu liang dua orang karena ibunya sudah meninggal terlebih dahulu dan ketika bapaknya meninggal ternyata dilaksanakan wasiat tersebut. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Karena tempat penguburannya masih lapang. Wasiat Wasiat yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya Apabila wasiat itu batil Tidak wajib dilaksanakan apabila waktu batil tidak wajib untuk dilaksanakan. Namun berhubung telah dikerjakan, maka tidak bisa diapa-apakan lagi. Oh, namanya sudah dikerjakan. Melihat pertanyaan ini berarti hal ini telah dikerjakan. Sebenarnya wasiat seorang ayah, kalau wasiat itu batil tidak perlu dikerjakan. Tidak perlu dikerjakan wasiat itu. Bukan berarti suatu yang batil karena dia diwasiatkan oleh orang tua menjadi menjadi hak dan harus dikerjakan. Tidak ya maka sebaiknya bahwa kalau memang kuburan itu masih lapang kan, kuburkan di sampingnya kenapa harus lubang yang sama ya, kenapa harus lubang yang sama kuburkan di sampingnya tapi berhubung dia sudah dilaksanakan tidak perlu dibongkar lagi dipisahkan lagi tidak perlu biarkan saja biarkan itu telah berlalu karena karena membongkarnya kembali itu motornya lebih besar Motornya lebih besar tapi sekali lagi yakin tanamkan bahwa wasiat kalau itu dalam wasiatnya tidak benar tidak perlu dilaksanakan. Karena seorang yang berwasiat wasiat yang harus wasiat yang hak, wasiat yang boleh dikerjakan Allah. apakah tawakal itu diterima oleh Allah? Nabi mengatakan salat itu tiang agama. Nabi SAW mengatakan salat itu tiang agama. Nabi juga yang mengatakan bahwa di akhirat nanti yang pertama kali dihisap oleh Allah dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau bagus sholatnya, bagus yang lain. Tidak bagus sholatnya, tidak bagus yang lain. Maka tidak ada kebaikan dari dari jiwa seorang muslim apabila dia tidak sholat. Tidak ada kebaikan dari jiwa seorang muslim apabila dia tidak sholat. Bagaimana mungkin orang sangat bertawakal kepada Allah kalau dia kemudian tidak melakukan sesuatu yang paling diwajibkan Allah kepada dirinya? Tidak bisa. Allah wala mungkin ucapan dalam lisannya atau terbiasa stres dalam masalah tidak tahu kita apa yang terjadi. Namun Nabi telah mengatakan bagus sholat bagus yang lain. Tidak bagus sholat tidak akan bagus yang lain. Ya, makanya tidak ada baiknya hal ini. Tidak ada baik. Tidak ada baik. Allah. Nabi mengatakan tiang. Suruh dia membuat rumah tanpa tiang. Suruh dia buat rumah tanpa tiang. Suruh dia buat masjid tanpa tiang. Suruh dia melakukan apa yang terjadi? Kita sudah katakan tadi, sholat dua. Ada yang mengatakan dosa besar yang sangat besar sekali. Ada yang dengan syarat dia tidak menghalalkannya. Kalau dia makan untuk dirinya kaget. Dan ada yang mengatakan satu kali saja meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas kafir keluar dari kafir. Kalau seandainya di akhirat nanti yang benar adalah pendapat yang kedua, dia akan neraka selama-lamanya tidak pernah keluar untuk dari neraka. Apa baiknya? Allah. Ya, kan? ya, kita perjelas. Kita mau minjam uang kepada seseorang emas gitu kan? sekarang emas seratus kan kita sekarang emas sembilan ratus ribu jangan seratus ya Ya, saya ingin memperjelas supaya yang lain mendengar. Hmm. Kita, kita mau minjam uang. Orang tersebut dia tidak mau minjam uang dalam bentuk rupiah, dia mau dalam takaran emas. Bahwa yang dipinjam adalah seharga emas. Seharga emas saat itu. Lalu harga emas itu dilihat. Harga emas sekarang ini 900 ribu. Maka kamu meminjam berapa? Saya mau pinjam 2 juta, oh tidak bisa. 2 juta nggak cukup. Kamu pinjam sejuta 800 karena itu harga dua emas atau 2 juta 700 karena itu tiga kan begitu kan ya yang mana kamu pilih 1 juta 800 atau 2 juta 700 saya pilih 3 emas berarti 2 juta 700 nah sekarang ini uangnya seharga 3 emas kamu hutang kepada saya 3 emas kan gitu nanti pembayarannya seharga emas pula kalau seandainya emas itu ternyata harganya naik menjadi 1 juta Berarti di saat pembayaran, katakanlah 6 bulan berikutnya, setahun berikutnya kita mau bayar 3 emas ternyata 3 juta. Berarti kita bayarnya 3 juta. Atau emas turun ke 800. Berarti kita membayarnya 2 juta 400. Kalau dia setuju dengan konsep itu dan kita sepakat dengan konsep yang tadi, kalau pembayarannya tergantung naik turun emas juga. Kalau naik emas naik pembayaran sesuai dengan harga emas juga. Turun emas turun pembayaran sebagai sesuai dengan harga emas. Kalau setuju dia tidak apa-apa. Di tidak ada kezaliman sama sekali. Ada kesepakatan. Yang dipinjamkan itu adalah emas. Kalau toh sama artinya begini. Kita pergi nanti kita ke pasar, kita mau pinjam nih. Pergi dia ke pasar, dia beli emas dulu. Lalu emas itu diberikannya kepada kita, kita jual lagi, kan sama? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Dengan sepakat. Karena di situ ada keadilan. Bagaimana adilnya? Di saat emas naik kita akan nambah, di saat emas turun dia akan kekurangan angka tadi. Karena karena memang dia bukan mau rupiahnya, bukan rupiah yang mau dia naik naik naik turunkan. Dia hanya pengen menjaga keamanan daripada daripada hartanya. Karena kalau rupiah begitu harganya naik, harga Eh, emas naik, tentu harga rupiah ini jauh-jauh turun, kan gitu? Bayangkan kita punya uang satu juta tahun 2000 tahun 98 bulan Mei tahun 97 bulan Mei dengan Mei 1 juta Mei tahun 2000 tahun 98 atau tahun 2000 kan beda jauh karena fluktuasi rupiah yang sangat kita ketahui keadaannya. Kalau sepakat bahwa itu takaran emas. Walaupun yang dipinjamkan kepada kita uang, tapi dikurskan ke ke Dengan pembayaran di saat itu, pembayarannya nanti seperti itu juga, berapa kita bayar adalah sesuai harga emas di saat itu. Naik emas berarti naik pembayaran, turun emas berarti turun pembayaran, di situ ada keadilan. Maka boleh kan Tidak apa-apa. Allah Tapi kalau dia katakan kalau emas naik kita harga emas, kalau emas turun harga rupiah, ya, itu tidak boleh juga boleh Ya, juga boleh. Harga emas sekarang 900. Kalau nanti harga emas naik, harga emas. Tapi kalau harga emas turun, nilai rupiah itu nggak boleh. Itu ada kezaliman di situ. Tapi kalau harga emas turun, turun juga. Betul-betul sesuai dengan harga emas itu keadilan. Boleh. Nggak ada masalah. Allah. Ya. Kalau kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu dan kita bertobat sementara kita tidak tahu dosa kita diampuni Allah atau tidak. Apakah boleh kita merasa tenang? Atau kita harus merasa takut terus? Jawaban saya, mengingat dosa adalah sebuah kebaikan. Dengan syarat hasil daripada mengingat dosa adalah kebaikan. Jadi mengingat dosa itu baik atau tidak baiknya dilihat daripada hasilnya. Kalau dari hasil mengingat dosa itu membuat kita murung, tidak semangat hidup. Takut kita ke dosa itu membuat kita nggak semangat beraktivitas, nggak semangat beribadah, dunia kelam, tidak ada keinginan untuk hidup. Maka itu hasilnya buruk. Maka mengingat dosa dalam bentuk yang seperti itu buruk. Mengingat dosa yang baik adalah setelah kita mengingat dosa, kita termotivasi untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah. Semakin mengingat dosa, semakin motivasi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa dan berhusnuzon. Yang bisa kita lakukan adalah berhusnuzon karena kita telah melakukan seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Rasulullah perintahkan, seperti yang syariat perintahkan, kita harus berhusnuzon Allah menerimanya. Husnuzon tidak mematikan, karena tidak ada yang bisa memastikan. Kita ingat dosa dan kesalahan. Kita tahu bahwa dosa dan kesalahan akan mudah dihapuskan dengan melakukan keperbuatan baik yang lebih banyak. Kan gitu? Sehingga ketika ingat dosa, kita buat lagi ibadah yang lebih banyak. Supaya dosa kita kalah oleh ibadah kita. Itu mengingat dosa yang baik. Dan mengingat dosa dengan seperti itu, itulah yang diisyaratkan oleh agama Islam. Itulah yang diinginkan oleh syariat Islam. Adapun melupakan dosa tidak baik. Kita ditakdirkan Allah berdosa agar kemudian kita rajin minta ampun. Kita ditakdirkan berdosa agar kemudian kita rajin bertaubat. Kita ditakdirkan oleh Allah berdosa agar kita merintih di hadapan Allah ketika bersujud memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah suka orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu kita ditakdirkan berdosa. Adapun kalau kita lupakan dosa kita, kita akan merasa aman. Dan sifat aman itu tidak baik. Sifat merasa aman itu tidak baik. Yang berada adalah di hidup, kehidupan kita antara rasa harap, antara rasa takut seimbang. Terlalu besar rasa takut akan membuat manusia hidupnya hilang dari semangat, selalu takut, selalu hidup itu putus asa, Hah? Pesimis. ya pesimis atau stres. Stres, stres terus dia ingat dosanya. Bisa-bisa jadi gila. Nah, itu tidak tidak diinginkan. Terlalu besar rasa harap, rasa harap hanya takutnya tidak ada, dia akan mudah baginya untuk berbuat dosa. Maka antara rasa harap dan rasa imbang dan rasa takut itu seimbang. Imam Ahmad mengatakan dan imam-imam yang lainnya bahwa keseimbangan antara rasa harap dan rasa takut itu bagaikan dua sayap burung. Harus tetap seimbang dia. Satu-satu salah satunya tidak seimbang, burung nggak bisa terbang. Begitu juga seorang mukmin. Orang-orang yang merasa aman dari dosanya itu rasa rasa harapnya kepada Allah terlalu tinggi. Nah, Allah kan maha pengasih. Allah kan maha pengampun. Nanti suatu saat lah kita minta ampunan Allah. Allah pasti mau mengampuni. Rasa harapnya kepada Allah terlalu tinggi. Dan orang-orang yang stres terhadap dosanya, itu rasa takutnya terlalu berlebihan. Maka seorang muslim hidupnya antara dua hal ini. Diseimbangkan, sisi-sisi antara rasa takut kepada Allah atas dosa dan kesalahan. Dan rasa harap kepada Allah ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Nggak boleh. Harus masuk waktu. Harus masuk waktu setelah azan berkumandang. Karena seluruh surat qabliyah yang ada dalam syariat setelah azan. Antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah. Tidak ada yang sebelum azan walaupun waktu sudah masuk. Allah. Tergantung masjidnya kalau sekarang. <laughs> Tergantung masjidnya. Dan rata-rata masjid sekarang rata-rata setelah pas setelah azan kita sudah ada di masjid, la ilaha illallah kita sudah ada di masjid. Itu bisa empat rakaat. Tapi kalau la ilaha illallah kita masih jalan dari rumah ke masjid, itu nggak ada empat rakaat. Tapi kalau azan itu kita sudah di masjid, pas selesai azan kita mulai, itu bisa terjadi empat rakaat. Itu rata-rata. Kita sudah takar rata-rata seperti itu. Rata-rata masjid bisa empat rakaat. Tapi dengan syarat apa? Kita ada di masjid ketika orang azan. Itu bisa empat rakaat. Bisa empat rakaat. Itu rata-rata seperti itu. Tinggal tambah semangat untuk lebih cepat ke masjid. Tapi kalau dengar azan baru melangkah ke masjid itu biasanya bahkan sampai di masjid orang koma. Kalau jarak rumah kita ke masjid agak terlalu, terlalu jauh, sampai di masjid orang koma. Allah. Ada yang lain? Silakan. Sistem gadai, ya. Ulangi, sistem kada di kampung itu bagaimana? Karena sistem kada di kampung saya mungkin berbeda. Bagaimana sistem kada di kampung? Satu piringan. 35 juta. 35 emas. Ya. tidak punya jangka gitu. Mm Iya syariat. Ya, ya. Berarti sama gak ada yang di kampung untuk di kampung saya. <laughs> saya takut nanti saya jawab sesuai dengan kampung saya berbeda dengan kampung beliau kan timnya. Ya. Di kampung-kampung kita kalau ini adalah sawah satu piringan digadaikan ke orang yang akan meminjamkan kita uang. Ini gadaiannya. Orang itu pinjamkan uang, biasanya dalam takaran emas. Ya kalau orang tua dulu satu rupiah, dua rupiah, sekian emas, pinjamkan. Selagi kita belum membayar ini, tanah sawah ini seolah-olah milik orang yang meminjamkan uang. Dialah yang menggarapnya, dia yang memetik hasilnya, dia yang mengambilnya. Nah, kita tidak punya hak untuk campur tangan di sini. Panen sekali dia dapat untung sekian, panen dua kali dapat untung sekian, panen tiga kali dapat untung sekian. Sudah seratus kali panen dapatlah untung dia sudah sama nih dengan nilai uang yang dipinjamkan dari kita. Dan ketika kita bayar, baru tanah ini kembali kepada sawah ini kembali ke pangkuan kita. Ini jelas-jelas seratus persen riba. Ini jelas-jelas seratus persen riba. Dan sistem penggadaian di kampung kita dan kampung antum, kampung anak sama sistem riba. Karena kaidah riba itu adalah kullu qardin jarra Seluruh pinjaman yang mendatangkan hasil dan manfaat. Seluruh pinjaman yang mendatang seluruh hutang piutang yang mendatangkan hasil dan manfaat itu riba. Sekarang dihutangkan oleh kita. Si A meminjamkan uang kepada si B. Dia dapat manfaat, dapat sebidang tanah yang bisa dia garap terus keuntungannya untuk dia. Berarti dia dapat manfaat dari pinjamannya. Dia meminjamkan ke orang. Sebenarnya gadaian dalam agama Islam adalah jaminan. Gadaian dalam agama Islam adalah jaminan. Sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai kesepakatan antara orang yang meminjam dengan orang yang dipinjam. Orang yang meminjam uang kepada saya misalnya, saya takut dia tidak bayar. Saya minta jaminannya apa? Dia jaminkanlah sebatas sebidang sawah. Ini surat-surat sawahnya atau diketahui oleh orang-orang yang sekelilingnya kalau tidak pakai surat-surat atau ruko. Kalau zaman kita sekarang kan ruko dijaminkan surat tanah dijaminkan. Kemudian apalagi mobil dijaminkan, surat mobil BPKB-nya, surat motor BPKB-nya dijaminkan. Supaya saya yakin orang ini akan akan bayar karena yang dijaminkan itu biasanya lebih tinggi nilainya dari hutang itu. Hutang itu lebih tinggi nilainya. Maka dibuat kesepakatan kapan pembayarannya atau dibebaskan terserah pokoknya sampai dibayar nggak apa-apa boleh sampai kapanpun tetapi saya tidak boleh mengambil manfaat dari jaminan ini. Dari jaminan ini saya tidak boleh mengambil manfaat. Jaminan ini tetap milik orang yang punyanya. Kalau itu ruko, tetap ruko itu tetap dipakai oleh orang yang menjaminkan. Misal, si A minjam uang ke si B, menjaminkan surat tok, surat ruko. Suratnya dijaminkan, rukonya tetap dioperasikan oleh siapa? Si A minjam uang ke si B. Dijaminkan surat surat ruko. Rukonya tetap dioperasikan oleh si A. Tidak boleh kemudian si A pinjam uang ke si B. Kemudian si A meng meng meng menggadaikan ruko. Hasil hasil hasil sewa, ruko itu untuk si B itu nggak boleh. Sama dengan yang sawah tadi. Persis. Gitu. Nggak boleh itu. Haram. Itu riba. Yang mendapatkan riba itu yang Iya. Yang satu menerima riba, yang satu membayar riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi. Allah melaknat yang makan uang riba, yang memberikan orang uang riba dan orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Ya? Riba sebuah lain. Tapi ada laknat ada. sendiri dapatkan dosa riba. Dan kita wajib memberikan kesadaran kepada orang-orang yang kita cintai di kampung bahwa hal yang seperti itu tidak boleh. Dan ini di kampung kita seolah-olah satu hal yang sangat halal sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh hewan itu ditunggangi dengan syarat kita yang memberi makannya. Boleh diambil air susunya dengan syarat kita yang memberikan makan kepadanya. Misalnya, Zaman Nabi kan ada orang me me menggadaikan hewan. Katakanlah unta, katakanlah kambing digadaikan dan kambing itu diserahkan kepada orang yang meminjamkan. Ya. Saya punya unta satu. Saya meminjam kepada seseorang. Unta saya saya gadaikan kepada orang yang meminjam, meminjamkan saya uang. Tentu si B, tempat orang meminjamkan uang itu, dia pegang unta. Kalau nggak dikasih makan, mati unta itu si B ini karena unta sama dia, maka dia yang selalu memberikan makan kepada unta ini. Nah, sebagai sebagai ganjaran bagi si B yang selalu memberikan makan kepada unta, dia boleh minum susunya. Dia boleh tunggangi unta itu. Pergi dia ke pasar dinaikannya unta itu. Dinaikannya unta itu. Itu boleh. Itu boleh seperti itu. Ada ganjarannya karena apa? Karena dia yang memberikan makan ke unta tersebut susunya dan boleh naik di atasnya karena imbalan daripada memberikan makan dan merawat unta itu supaya tetap hidup. Tapi kalau seandainya begini, coba begini. Ada unta digadaikan. Si A mengadakan unta kepada si B. Unta itu tetap di tangan si A. Si A yang ngasih makan, tapi si B ngambil ngambil susunya tiap hari. Boleh gak? Tidak boleh. Karena yang memberi makan dia siapa? si A. Berarti si A yang berhak untuk ngambil ngambil susunya. Jadi seperti itu. Kan gitu Gimana Pak? Tidak, Beda. Di sini beda. Karena unta unta itu kalau diserahkan kepada si B pada si B tidak memberikan makan kepada unta-unta mati. Mati unta itu. Hilang dia. Hilang keadaannya itu hilang. Unta sudah mati, tidak ada nilainya walaupun satu satu rial pun. Bangkai. Sawah. Sawah kalau kalau si anda seandainya gadaikan, sawah itu, ndak ndak digarap pun sawah itu tidak mati. Sawah lebih mirip dengan ruko, Pak. Sawah lebih mirip dengan dengan ruko. Tawaf lebih baik dengan ruko. Kalau ruko itu digadaikan, tetap ruko itu bisa mendatangkan hasil. Ruko itu bisa tetap mendatangkan hasil. Atau dia bisa tenang, tidak ada yang nyewa, didiamkan tetap bisa dipegang sebagai gadaian. Lebih mirip itu. Karena si A sebenarnya ketika menggadaikan itu, dia butuh pinjaman uang karena dia butuh uangnya nggak cukup dan dia butuh bekerja untuk mengembalikan uang itu dia butuh bekerja untuk mengembalikan uangnya. Maka si si A akan menggarap tanahnya, sawahnya untuk dapat uang dikembalikan kepada kepada si B yang meminjamkan uang kepadanya. Yang jelas sekarang adalah si B memetik hasil memetik hasil dari pinjamannya. Dan lihat di kampung-kampung kita orang-orang yang orang-orang yang banyak uang, dia sangat senang sekali apa? Menggadaikan, meminjamkan uang. Hah? Apa? Iya, magang istilahnya. Nah, magang. Saya nggak tahu. Orang punya uang sangat surga kali karena dia memang dapat hasil. Sementara kalau kita tidak tidak punya tidak punya kerbau, orang menggadaikan menggadaikan kerbaunya kepada kita, malah kita megang ya kan? Kan kita jadi punya kerjaan kita ribuannya. Nggak, artinya nggak ada untungnya. Bisa dipahami tidak? Nggak ada untungnya sebenarnya bagi kita. Kerbau di tangan kita nggak ada untungnya. Karena kita lelah dibuatnya. Harus cari rumput. Bayangkan untuk harus cari rumputnya itu di, di kota seperti kota Madinah. Iya kalau rumputnya itu seperti di Pasaman. Begitu tinggi. Kalau rumputnya seperti kota Madinah, gimana jalan carinya? Ngembalakannya. Jadi kerjaan berat. Si B yang meminjamkan uang diserahkan kepadanya unta dan dia tidak mempercayakan karena nggak perlu percaya dia kalau unta itu dipegang si A nanti takut nggak amanah dipegang oleh dia dapat kerjaan berat dia kerjaan berat merawat unta ini bagaimana unta ini tetap hidup nah untuk jasa itulah Nabi membolehkan dia minum dari dari susunya unta itu sama kita dengan kita di kampung tidak punya tidak punya tidak punya apa nama kerbau ya, tidak punya sapi. Digadaikan orang sapi diserahkan sapi kepada kita. Sebenarnya tugas berat, bukan nikmat itu. Bukan nikmat kita harus cari rumputnya, merawatnya, perapiannya dan segala macam yang biasanya tidak bisa kita lakukan harus kita lakukan karena ini barang harus dirawat. Nah untuk jasa itu kita boleh ambil susunya. Untuk jasa kita merawat itu diizinkan saya untuk ambil susunya untuk diminum. Dibolehkan diminum. Seperti itu. Beda dengan sawah. Sawah betul-betul bisnis. Sawah betul-betul bisnis. Ya. Kalau dibiarkan tiga tahun, empat tahun sawah itu digarap oleh orang yang punya hutang dan betul-betul setiap panen dia bayar hutangnya lunas itu. Lunas hutang itu. Oleh karena itu bisa kita lihat bahwa itu betul-betul uh, eh, Allah wala mungkin dosa yang seperti itu juga yang merajalela di kampung kita yang membuat keadaan semakin tidak terkendali ya, kendaraan semakin tidak terkendali. allah Dan kita berbicara kepada orang-orang yang kita cintai di kampung, mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran. Saya berkata, baru kali ini kami dengar. Baru kali ini kami dengar. Beda pak, beda. Nah. Gimana? Apa? Ulangi. boleh digadai tapi digarap oleh yang yang punya asli untuk bayar utang. Barang itu tidak boleh cibe. Ini kan seolah-olah barang itu pindah tangan deh. Ini kalau sawah ini digadaikan, pindah tangan kepada orang yang meminjamkan uang. Sampai kita ambil lagi dengan membayarnya. Seharusnya barang itu bukan milik punya. Tahu nggak kita apa hukum gadai? Hukum gadai itu adalah barang itu tidak boleh diberikan kepada orang, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh. Dia mutlak milik dia sampai dia terbayar hutang. Mutlak barang ini milik yang punya barang sampai dia bayar hutang. Tidak boleh barang ini dia jual, tidak boleh barang ini dia wakafkan, tidak boleh barang ini dia hibahkan, tidak boleh barang ini dia sodakohkan, tidak boleh. Dia barang ini tetap menjadi milik dia namun ketika dia digadaikan Termati seluruh fungsi daripada uh, peralihan hak peralihan hak terputus. Saya menggadaikan mobil, saya gadaikan BPKB-nya atau atau gadaian tanpa BPKB, penting digadaikan. Berarti mobil yang saya punya tidak boleh saya jual. Tidak boleh saya hibahkan ke orang karena dia dalam masa gadaian. Tidak boleh haram bagi saya untuk mewakafkan mobil ini. Oleh karena itu kalau kalau kalau tanah kita sudah kita gadaikan, jangan kita wakafkan pula. Tidak boleh. Karena dia sedang dalam masa tergadai. Sampai dia lunas baru boleh Dan kalau itu terjadi, misalnya dijual nih. Ini tanah diwakafkan. Eh, tanah itu misalnya di digadaikan. Kemudian si A dijual tanah itu kepada orang berhak nanti si B mengadu kepada pengadilan dan pengadilan membatalkan transaksi jual beli dan memaksa si A untuk mengembalikan uang orang yang membelinya dan batal pesan transaksi jual beli itu. Itu maksud daripada gadaian. Barang ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh diberikan kepada orang sampai hutangnya lunas. Kalau dia masuk masa gadaian. Tapi yang punya tetap yang punya. Ini seolah-olah kan yang punya pindah. Binatang. Itu itu itu murni riba. Allah. Ya. kita menggunakan uang dari seorang, namun itu ada makanan itu haram atau tidak itu pernah dulu waktu saya belajar itu kalau menjadikan tidak boleh hmm. tapi menjadikan itu relatif pada seorang apa karena ada punya itu memang eh, haram itu kan menjadikan ini yeah. berkaitan dengan kaki iya. ya <clears throat> yang pertama apa tadi nah apa pinjaman mencapai iya baik Bagaimana kalau kita minjamkan kekayaan kita kepada orang? Kekayaan yang dipinjamkan itu sebenarnya secara hitungan kalau di tangan kita sudah kena zakat. Sudah jatuh nisabnya dan terkena zakat. Apakah dibayar zakat atau tidak? Bergantung kepada orang yang minjam. Kondisinya. Kalau orang yang meminjam yang meminjam itu adalah orang kaya, kaya itu adalah kapanpun kita minta hutang terus dia masih bayar. Namun belum dibayarnya karena kita belum minta-minta. Kita belum minta, masih tetap belum dibayarnya. Tapi kapanpun kita minta dia sanggup bayar. Kalau itu kondisi uangnya, hutang itu wajib zakat. Tapi kalau kondisinya dipinjam oleh orang yang tidak tahu kapan dia bisa bayar. Kondisinya adalah dipinjam oleh orang yang tidak tahu. Memang ekonominya belum bisa menjamin kapan dia bisa membayar itu. Dan itu belum jatuh zakat sampai kemudian dia bayar. Kalau lima tahun dia pinjam baru dia bayar. Ketika kita terima keluar tanpa satu tahun. Yang kedua tabungan dengan mata uang nanti tidak apa-apa insya Allah tidak apa-apa hanya uh, usaha untuk mengamankan fluktuasi rupiah kan gitu ya. yang terbaik sama dolar misalnya emas tapi yang terbaik emas sebenarnya yang terbaik emas karena kalau dolar itu tercabik-cabik nggak ada artinya, nggak ada harganya. Tapi kalau emas sudah terpotong-potong biar saya nabung. ya, itu jeleknya dunia sekarang kan gitu. Kalau rupiah itu dikoyak-koyak orang, nggak ada artinya kan? Kalau dolar itu kayak koyak orang. Tapi kalau emas dipotong-potong orang jadi kecil-kecil, nggak apa-apa kita yang nampung. Itu itu itu uh, kenapa kemudian Islam berdiri tolak kepada dinar dan dirham seperti itu. Karena emas itu walaupun patah-patah itu nilainya tidak akan berkurang. Kurang-kurang sedikit karena kurang modelnya segala macam. Tapi dia tetap sebuah barang yang berharga. Tapi nggak apa-apa, dengan niat seperti itu tidak apa-apa. Adapun caci menjadikan dia sebagai obat. Permasalahan ini saya tidak berani menjawab dengan halal dan haram. Tapi memang dalam sebuah konsep halal dan haram ada yang menjijikkan. Yang dijijik, menjijikkan itu ada konsep sesuatu yang menjijikkan. Akan tetapi saya pernah mempelajari masalah ini, katanya zauk menjijikkan dan tidak menjijikkan kembali kepada zauk itu konsep eh, kebiasaan siapa? Jijik tak jijik itu kebiasaan siapa? Siapa yang menakarnya? Karena bisa jijik di kaum ini, tidak jijik di kaum itu. Jijik di kaum ini, tidak jijik di kaum itu. Beliau mengatakan saya hanya dari seorang guru ya, saya nukilkan. Zauk di sini untuk menakarnya ini itu dia adalah Arab, bangsa Arab. Bukan bukan bangsa yang lain. Bangsa Arab. Bangsa yang diturunkan kepada mereka kitabullah azza wajalla. Itu yang yang pernah saya tahu Allah. Dan bangsa Arab merasa jijik dengan cacing. Jijik dengan barang-barang dan dan itu dinukilkan. Dinukilkan dalam masalah-masalah fikih bahwa hasyaratul ardiyah masuk daripada barang yang menjijikkan. Apa? Hewan-hewan tanah itu masuk dalam barang-barang yang menjijikkan. Wallah. Silakan. Terakhir insyaallah, silakan. Silakan, Pak. <clears throat> Seperti ruko, Gada itu identik dengan menyalahkan. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau orang punya ruko Eh, kita punya uang, orang itu meminjam uang dengan kita digadaikannya. Digadaikan istilahnya dia menyerahkan sebagai jaminan. Sekarang ruko ini tidak kita kelola. Kita suruh orang yang mengelola, orang yang meminjam uang. kira kita yang meminjamkan uang hanya sekedar meminjamkan begitu saja atau ada hal lain. Yeah. Karena di antik orang yang meminjamkan itu ada untung. Hmm. Ya mungkin dari bunga segala macam, oke satu. Yang kedua, bagaimana dengan adanya rumah-rumah gadai sekarang ini Pak? Rumah gadai itu apa? Sekarang kan banyak nih. Pegadaian. Pegadaian. Ah, bagaimana dengan itu, Pak? Saya pegadaian tidak pernah ikut e, masuk di dalamnya. Atau sistemnya? Gimana sistemnya yang Bapak tahu? Ya, seperti kalau minjam uang, hmm. kalau punya SPK di, di, di tinggal di sana. Itu tinggal di tinggal. Nanti sampai batas waktu. Nah. Ya, berguna gitu ya. Ya, kira-kira Satu hal yang harus kita ketahui bahwa Islam melarang kita mengambil keuntungan kalau kita meminjamkan sesuatu. Mengharamkan mengambil keuntungan. Kalau kita meminjamkan sesuatu dan mengambil keuntungan dari hasil pinjaman itu, itu namanya riba. Itu yang namanya riba. Kita sudah bacakan tadi, seluruh pinjaman yang mendatangkan hasil itu riba. Maka kita tambahkan satu poin, meminjam, pinjam, meminjam, meminjamkan dalam bahasa dalam konsep syariat adalah menolong. Bukan untuk mencari untung. Meminjamkan adalah untuk menolong, bukan untuk menggolong. Karena biasanya orang yang meminjam adalah orang fakir. Oleh karena itu Islam membuat peraturan meminjamkan sesuatu untuk menolong orang fakir, orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu. Makanya Islam mengharamkan kita pinjamkan tapi kita ketik pula hasilnya. Kalau mau uang kita dipakai oleh orang yang tidak punya uang untuk dikelola, jadikan dia transaksi perniagaan. Jangan jadikan dia pinjaman. Misalnya, orang itu meminjam uang. Untuk apa? Untuk bisnis. Oke, saya tidak pinjaman sekarang. Kalau pinjaman, saya nggak dapat apa-apa. Kita jadikan transaksi saja. Bagi hasil, ubah akadnya, jangan pinjaman. Orang itu minjam duit kepada kita untuk mem me membuat berobat anaknya. Transaksi jual beli, oh tidak bisa. Oh, dia minjam uang bukan untuk betul-betul untuk mengobati anaknya. Gimana untuk transaksi jual beli? Nggak mungkin kan, betul-betul menolong. Ini sudahlah dia minjam uang ke kita ke pegadaian untuk merobat anaknya karena nggak memang nggak mampu, kemudian ditarik pula eh, keuntungan. Disitulah letak penzoliman itu. Maka kalau kita ingin membuat transaksi pinjaman di dalam syariat Islam tidak boleh ngambil untung sama sekali. Dan orang yang meminjamkan uang kemudian mengambil untung itulah riba. Seperti ruko yang kita bapak, bapak katakan tadi, telah dijaminkan ruko, telah dijaminkan ruko, dan ruko itu ada orang yang menyewanya. Surat-suratnya telah dijaminkan, telah digadaikan. Ada orang yang nyewa. Hasil sewaan ruko itu tetap milik orang yang punya ruko, bukan milik orang yang meminjamkan uang. Dengan itulah dia nanti bayar utangnya sampai lunas dan diambil kembali jaminannya tadi. Ya, sekali lagi perlu kita ketahui, meminjamkan dalam agama Islam adalah bab tolong menolong bab tolong menolong. Kalau seandainya bab tolong menolong kita jadikan menjadi mencari keuntungan, makanya riba itu kata para ulama mem, bagaikan lintah yang menarik darah orang fakir. Orang fakir udah gak punya uang untuk sesuatu kegiatannya, mungkin sekolah anaknya, mungkin berobat anaknya, berobat istri gak punya uang, dipinjamlah uang itu ke seseorang, harus lagi bayar lagi, berapa tambahan-tambahan. Kalau kemudian sampai kemudian hartanya habis, itu malah membuat orang fakir semakin terjerat dalam kefakirannya. Itu yang membuat Islam mengharamkan untuk meminjamkan sesuatu lalu ambil faedah dari pinjaman itu. Kalau kemudian yang meminjam kepada kita untuk usahanya, nah di sini kesempatan, jangan pinjaman. Kita bagi hasil saja. Karena kamu berusaha, saya ada uang, kamu butuh uang, saya butuh uang, kita bagi hasil saja. Buat kesepakatan bagi hasil. Jangan buat kesepakatan pinjaman, buat kesempatan bagi hasil. Bagi hasil ini adil. Bagaimana adilnya? Kalau seandainya usaha itu maju, sama-sama dapat keuntungan. Kalau seandainya usaha itu tumpul, sama-sama dapat kerugian. Itu adil. Tapi kalau pinjaman, ada orang pinjam begini. Saya pinjam, Pak, Baik, tapi kalau ada hasilnya bagi-bagi ya. ya. Kalau begitu ada hasilnya, begitu ada hasilnya, dia akan si pengusaha akan memberikan uang kepada yang minjamkan. Ini hasil hasil bisnis kita kemarin pak. Tapi begitu tumpur, pengusaha rugi sendiri dan pem, dan pemodal tetap menikmati uang yang dia itu kan itu tidak adil karena yang rugi sebelah pihak oleh karena itu kalau pinjaman murni pinjaman. Kalau ingin bagi hasil caranya sudah ada dalam agama Islam. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama sama-sama rugi. Adil. Konsep Islam adil. Tapi kalau kita pinjaman, begitu ada untung kita dapat untungnya. Begitu rugi tanggung sendiri, itu tidak adil kan? Nah, kalau ada orang yang mengatakan Pak pinjam uang, nanti kalau ada untungnya kita kasih, itu riba. Kalau yang kita berikan tetap pinjaman. Itu riba. Kalau kita berikan tetap pinjaman, lalu dia janjikan kalau ada untungnya kita kita kita sekian persen untuk bapak keuntungannya. Tapi kalau kami rugi, ya duit apa balik? Ya, itu itu itu itu riba, itu pinjaman. Tapi kalau ingin transaksi jual beli yang adil, transaksi bagi hasil yang adil, sama-sama untung untung, sama-sama rugi sama-sama rugi. Maka Islam telah membuat sebuah kaidah yang sangat jelas Ya, kalau ingin meminjamkan, maka itu pinjaman murni. Seandainya orang yang kita pinjamkan uang untuk berbisnis, kita tahu, kita tahu nih ya, dia pinjam uang 50 juta untuk berbisnis. Namun karena kita memang sayang kepada dia, senang kepadanya, kita juga suka kepadanya, ya nggak apa-apa. Mumpung saya punya uang lebih, silahkan pakailah uang saya. Lalu dipakainya uang itu untuk berbisnis tanpa ada kesepakatan. Kita tahu dia pakai untuk berbisnis. Ternyata dia untung dari 50 juta yang tadinya kita pinjamkan sekarang sudah 100 juta. Ketika dia kembalikan 50 juta, dia lebihkan 10 juta. Pak, ini uang Bapak. Ini uang Bapak. Kita hitung. Loh, kok lebih 10 juta? Alhamdulillah kemarin saya dari bisnis saya saya beruntung, Pak. Jadi, tanda terima kasihnya. saya. Itu halal. Itu halal. Dengan syarat tidak ada kesepakatan dari awal. Tidak ada kesepakatan dari awal. Kalau sudah kita sudah katakan ini, tapi kalau untuk bagi-bagi ya, nah itu tidak boleh. Coba lihat Islam meletakkan sesuatu sangat pada tempatnya. Orang pinjam uang, tahu kita itu untuk berbisnis, namun karena kita rasa sayang kepada dia, silahkan pakailah. Senang kepada dia, kasihan kepada dia dan segala macam. Atau kita ingin, murni ingin berbuat pahala, ingin membantu orang muslim, kita serahkan uang kita. Silahkan pakai. Tidak ada kesepakatan apa. Betul-betul kita ikhlas memberikan. Dan ternyata orang itu merasa terbantu dan dia ingin memberikan yang lebih halal untuk diterima. Lihat agama Islam telah mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya. Namun untuk memeras orang, pinjamkan, tarik keuntungan. Di sana dia rugi-rugi sendirilah Anda. Yang penting saya uang saya kembali. Hilang keadilan di sini. Ini yang tidak boleh dalam syariat Islam. Jadi kalau ingin meminjamkan, maka sistem pegadaian yang ada itu riba. Jadi pegadaian yang ada kalau seperti itu adalah riba. Wallahu taala alam. Iya, Pengertian rugi sama rugi itu tolong diperjelas. Dalam bagi hasil. Dalam iya. Dalam bagi hasil untung sama untung rugi sama rugi. Tolong diperjelas. Si A Ya, masalah ruginya Ustaz. Ya, si A saya ingin memperjelas. Si A memasukkan uang 100 juta kepada si B. Si A pemodal, si B pengusaha di atas sebuah bisnis yang mereka sepakati dan keuntungannya mereka sepakati. Mungkin kesepakatannya 60 persen, 40 persen, 70 persen, 30 persen tergantung kesepakatan. Begitu usaha ini untung, usaha yang dijalankan untung dibagilah. Kesepakatannya 50-50 bagi dua, keuntungan murni bagi dua. Uang 100 juta telah berubah menjadi 200 juta, berarti bagi dua. 50 juta untuk pengusaha, 50 juta untuk pemodal sebagai keuntungannya. Jalankan lagi bisnis ini. Begitu rugi, uang yang 100 juta ditanamkan kepada pengusaha rugi sehingga setelah dijual seluruh aset tinggallah 60 juta dari 100 juta tadi. 60 juta ini kembali ke tangan pemodal. Di sini sama-sama rugi. Si pemodal rugi uang 40 juta, si pengusaha nggak dapat apa-apa, dia letih, dia capek, dia dia ber, satu tahun bekerja gak dapat uang apa-apa. Si pengusaha rugi tenaga, rugi waktu. Si pemodal rugi uang. Sama-sama ruginya. Ketika untung, sama-sama untung. Ketika rugi, sama-sama ruginya. Si pemodal rugi uang 40 juta selama satu tahun. Si pengusaha rugi tenaga, rugi waktu, rugi berpikir selama satu tahun. Sama-sama rugi. Itu keadilan dalam agama Islam.